Hadza dzikr bayan akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tentang kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang syafaat, tentang Isra Mi'raj. Di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini itu semua. Demikian juga panjang lebar berbicara tentang al-qada wal qadar takdir Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga terakhir disebutkan yang kita sudah sebutkan untuk kita mengikuti sunnah demikian juga jamaah wa natabu as-sunnah wal jamaah kita mengikuti sunnah dan jamaah wa najtanibu asy wal khilaf wal furqah dan kita menjauhi suatu yang menyelisihi sunnah Nabi demikian juga khilaf menjauhi perselisihan wal furqah dan pecah belah. Di antara sifat alusun wal jamaah akidah mereka adalah dengan berjamaah dengan tidak memecah belah. Kemudian juga mencintai orang-orang yang adil khususnya para pemimpin yang adil demikian juga amanah. Menihbu ahlal adil wal amanah. Wa nubgidu ahlal jur wal khianah membenci orang-orang yang jahat demikian juga yang berkhianat. Kemudian terakhir pertemuan terlibat bahwa yang kita mengatakan Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu di dalam perkara yang kita tidak mengetahuinya. Atau perkara yang kita masih rancu kita mengatakan Allahu a'lam. Sudah sebutkan asar ucapan-ucapan para ulama terdahulu. Bahkan itu juga ada di dalam Al-Qur'an lafaz tersebut. <clears throat> Kemudian juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qulillahu a'lamu bima labithu." Allah menyebutkan di dalam di dalam surat Al-Kahfi. Katakan, "Allahu a'lam bima itu. Ya, ini kapan orang-orang yang masuk dalam gua itu di dalam gua tersebut untuk mengatakan Allahu a'lam. Jadi disyariatkan seorang kalau tidak tahu mengatakan Allahu a'lam tidak memaksakan diri menjawab dengan jawaban yang yang dia tidak punya ilmunya. Bahkan walaupun dia benar dalam menjawab, kalau dia membangunnya bukan di atas ilmu, maka dia pun berdosa. Jadi jangan menyangka kalau kemudian ditanya suatu pertanyaan, dia tidak tahu menjawabnya dan ternyata benar, kemudian dia di sini ya ini tidak disalahkan, ya bahkan dia salah. Kenapa? Karena dia telah menyelisih syariat diperintahkan untuk mengatakan Allah a'lam ketika tidak tahu dia mengatakan dengan jawaban walaupun jawabannya benar. Dan tentu saja kalau jawabannya salah lebih besar dosanya dia. Kemudian juga di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah mengusap kufain ini dua sepatu. Termasuk kita yaitu mengusap sepatu atau yang semisal itu. Seperti ini kaus kaki yang tebal ataupun kaos kaki secara umum apabila dia menutupi mata kaki. Dan sudah kita bicarakan. Menyelisih orang orang Syiah, menyelisih kelompok Syiah. Berikutnya akan kita lanjutkan apa yang dibawakan oleh Halimah atau Hawi rahimahullah taala dengan syarat atau penjelasan dari para ulama. Qauluhu wal hajj wal jihad madiyan ulil amri minal muslimin. Dan haji Demikian juga jihad, madian, keduanya berjalan. Keduanya terus-menerus ada. Keduanya terus disyariatkan. Ma'ulil amri bersama dengan pemimpin ulil amri yang memiliki perkara, yakni para pemimpin minal muslimin dari kaum muslimin. Ini menunjukkan akidah ulama Jamaah bahwa haji demikian juga jihad itu bersama dengan pemimpin. Hukum asalnya itu dengan khalifah. Ya, haji demikian juga jihad itu bersama dengan khalifah kaum muslimin. Lalu bagaimana kalau tidak ada? Ya di negeri yang menjalankan syariat haji, yaitu di kalau sekarang di Saudi Arabia bersama dengan pemimpin yang ada di sana yang mengatur kapan itu waktu hukum di Arafah ada termasuk dari rukun dari haji itu hukum di Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah siapa yang menentukan ulil amri ada di sana pemimpin ada di sana untuk kita taat agar perkara-perkara itu bukan perkara faudi, perkara yang kacau balau. Karena kalau tidak ada pemimpin, maka masing-masing akan melakukan perbuatan sebagaimana dia kendaki. Arafah hari sekian, kemudian di negeri itu sendiri mengatakan hari sekian, besoknya umpamanya menjadi kacau. Lalu bagaimana ditentukan salah satu pemimpin? Kalau sekarang ini ya kerajaan Saudi Arabia yang dia benar-benar memperhitungkan Demikian demikian juga mendalami kapan itu wukuf di Arafah. Demikian juga kapan menyembelih korban dan sebagainya. Ya, demikian. Jadi hukum asalnya bersama dengan khalifah. Kalau tidak ada ya dengan pemimpin yang ada di sana. Yang ada di Mekah, ya, yang ada di tempat tersebut. Dan negeri-negeri yang lain mengikuti. Mengikuti kerajaan Saudi Arabia tidak kemudian mempunyai waktu sendiri. Kalau seperti itu perkara menjadi kacau. Maka disebutkan di sini haji demikian juga jihad. Jihad juga demikian. Bahkan disebutkan ya nanti akan disebutkan oleh Syekh Fauzan Hawidrohu Ta'ala ketika menjelaskan ya menyerah menjelaskan akidah yang ini sepantasnya setiap tahun itu berperang. Jadi kalau kalau ada e, pemerintahan kaum muslimin dan mempunyai kekuatan. Setiap tahun berperang. Adapun setiap orang harus selama hidupnya itu sekali berperang. Apabila kemudian pemimpin yang memberikan untuk pemerintah untuk berperang, ber, berperang, berangkat. Ya, demikian. Dengan siapa? Dengan pemimpin. Jihad dengan pemimpin. Menghadapi orang-orang kafir. Ya demikian. Bukan kemudian tanpa pemimpin, harus dengan pemimpin. Dan itu adalah matian. Keduanya haji dan jihad itu ya, terus menerus syarat ini. Sejak Nabi SAW sampai nanti ke hari kiamat. Bersama dengan pemimpin kaum muslimin barrihim wa fajirihim. Baik orang-orang baik di kalangan mereka para pemimpin wa fajirihim dan orang-orang yang jelek. Karena namanya pemimpin tidak maksum. Walaupun ada yang golem alai khair, lebih banyak baiknya daripada jeleknya. Tapi tidak ada kemudian manusia itu maksum kecuali para nabi. Menyelisih di sini orang-orang siapa orang-orang Syiah nanti sebutkan juga orang Rafidah orang Syiah. Mereka menunggu Muhammad bin Hasan Al-Askari yang meyakini mereka akidah mereka akidah Syiah itu adalah Mahdi Imam Mahdi menurut mereka ditunggu di Sardab ya di suatu tempat di Sardab di daerah sekitar Irak sudah disiapkan di situ onta ya kuda sudah disiapkan kuda demikian juga orang-orang Syiah ini sudah menyiapkan apa senjata-senjata di, sebagian mengatakan itu lubang yang kecil, tidak mungkin masuk di situ orang. Tapi mereka meyakini nanti keluar di sini. Imam Mahdi Muhammad bin Hasan al Askari. Nanti akan keluar, kudanya sudah disiapkan. Tidak bertahun-tahun sejak dulu nggak keluar-keluar, kudanya mati ganti lagi ganti lagi terus. Ya ini suatu apa? Suatu khurafat keyakinan yang mereka miliki. Ya meyakini bahwa namanya jihad nanti dengan orang yang maksum. Itu Muhammad bin Hasan ini al Askari dari keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini suatu apa? Tahayul saja, khayal, suatu yang khayal yang yang yang menjadi akidah mereka. Dan dia tidak mesti bersama dengan orang yang maksum, dengan pemimpin. Ya, baik yang dia itu barihim orang-orang soleh, orang-orang baik ataupun fajirhim ataupun yang yang jelek. Nah, karena itu Nabi menyebutkan dalam hadis sabatun yudhilumullahu bidli la Ada tujuh jenis manusia yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari tidak ada naungan kecuali namun Allah Subhanahu wa taala yang pertama Nabi awali dengan apa? Imamun adil. Pemimpin yang adil. Karena itu pemimpin ya manfaatnya kalau adil, kalau dia baik, manfaatnya bukan untuk dia saja, tapi untuk orang lain juga. Ya demikian. Adapun sifat-sifat yang lain, jenis-jenis yang lain Nabi sebutkan dari tujuh itu manfaatnya untuk diri dia kebanyakan. Orang yang dia itu berzikir kepada Allah sampai menangis, Ya, demikian juga orang yang menjauhi perzinaan. Demikian juga orang yang hatinya terikat dengan masjid dan sebagainya, itu semua kebaikannya berkaitan dengan dia. Nabi mengawali dengan apa? Imam adil, pemimpin yang baik. Jadi demikian, kita harus wal jamaah bahwa haji dan jihad terus menerus. Syarat ini ada bersama dengan pemimpin, baik yang soleh ataupun tidak soleh. Ila kiamis sampai tegaknya sah as saah yaitu saat hari kiamat. Di sini menggunakan alif lam menunjukkan takrif sesuatu yang sudah ditentukan ini saat hari kiamat sampai nanti saat hari kiamat. La yabdiluhuma sayun wa la yanquduhuma. Tidak ada membatalkan keduanya ini yakni jihad demikian juga haji sesuatu pun tidak ada yang membatalkan. Oh, sekarang tidak ada pemimpin uh, yang baik umpamanya. Berarti tidak ada lagi jihad. Eh, ini salah. Kalau di situ ada ulul amri ya maka berjalan di situ jihad demikian juga haji. Adapun di zaman kita ini ya Allah musta'an ya dalam keadaan lemah kaum muslimin. Kemudian juga sudah apa? terkotak-kotak masing-masing punya negara dengan nasionalis mereka masing-masing kan demikian. Walaupun nanti akan datang menurut Ahlussunnah wal Jamaah, menurut kita semua, ya kita Ahlussunnah wal Jamaah bahkan seperti Imam Asy-Syaukani menyebutkan itu mutawatir akan datangnya Imam Mahdi. Sampai disebutkan dalam hadis, kalaulah nanti tinggal satu hari, Allah akan panjangnya, akan panjangkan itu. Ya, nanti mesti akan datang yang namanya apa? Imam Mahdi itu. Bahkan bisa mutawatir. Entah kapan kita tidak tidak tahu. Yang nanti dipenuhi dengan kebaikan, demikian juga keadilan. Ya demikian. Nanti akan disebutkan insya dan ini adalah kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mungkin sebagian kita men, ya menyangka tidak ada dan sebagainya, kalau itu datang dari Nabi kita meyakini itu akan terjadi. Mau atau tidak mau, menolak umpamanya. Kadang-kadang ada tulisan menolak ada ini ini. Ya mungkin mereka menolak, tapi kalau mengendaki ya terjadi. Menolak adanya yakni kepemimpinan muslim umpamanya. Tapi ini adalah keyakinan kita sebagai seorang muslim nanti akan datangnya Imam Mahdi. Dunia ini akan dikuasai oleh Imam Mahdi. Semua orang kafir akan tunduk dengan Imam Mahdi. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan. Tidak bisa kemudian kita mengingkarinya. Karena kita kan baca ditulis menolak ini ini kan. Kalau itu adalah orang-orang khawarij kita menolak. Tapi kalau itu sebagaimana Nabi sebutkan, Nabi kita Muhammad SAW akan datang Imam Mahdi. Sebagaimana riwayat Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi dan yang lainnya, kita meyakini. Walaupun mungkin sebagian menolak akan terjadi itu takdir Allah Subhanahu wa taala, kan demikian. Dan itu di atas bimbingan para ulama. Dan itu di atas bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan bukan di atas pemahaman orang-orang khawarij, orang-orang yang suka berontak itu. Ya demikian. Jadi tidak akan membatalkan keduanya itu sesuatu pun. Ya, umpamanya orang kafir tidak menginginkan, yang tidak bisa, ini syariat kita. Syariat Islam yang Nabi SAW menyebutkan. Haji dan jihad akan terus berjalan wala yang kuduhuma dan tidak akan ya menolaknya, membatalkannya. Tidak ada yang bisa membatalkannya suatu pun, tidak ada yang bisa menolaknya. Ya demikian. Maka kemudian disebutkan oleh saya Fauzan Taala, ya, Hafizahullah Taala beliau menyebutkan di dalam syarah terhadap akidah Bahwa ini beliau mengatakan Ya ketika disebutkan ucapan Imam atau tahwi ini beliau mengatakan ya bisa ditulis yajibu jibu kulli muslim bi kulli sanah. Ya, jadi wajib setiap muslim, jadi kerajaan muslim atau negara muslim ketika ada ya, ketika ada di di bawah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berperang setiap tahun. Setiap tahun itu demikian. Oleh karena itu kalau kita baca tarikh dulu, zaman-zaman dulu ya dari para khulafa baik dari Khulafa Ar-Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, demikian juga dari Bani Umayyah. Terjadi peperangan ya mengalahkan negeri Indian itu. Negeri Persia dikalahkan. Ini daerah yang dulu e, dikuasai Persia seperti Irak, ya demikian juga daerah-daerah Rusia. Itu dulu wilayahnya orang-orang Persia dikalahkan oleh muslimin. Jadi peperangan setiap tahun ya paling sedikit sekali perang meruntuhkan dan itu nanti ke benua Afrika, Mesir demikian juga sekarang ini daerah-daerah seperti Libya, Jazair, Maroko, ya, Maghrib itu dulu negeri negeri orang-orang kafir dikalahkan oleh kaum muslimin. Akan disebutkan di dalam tarikh Abu Beda bicara ketika menguasai daerah tersebut Afrika dipaksa mereka mengatakan berbicara dengan bahasa Arab. Hasilnya kita dapati Ya dulu teman-teman yang dari Aljazair walaupun bukan Arab, Mesir fasih dalam mengucapkan bahasa Arab. Ya, pandai berbicara karena dulu asalnya demikian. Oleh para sahabat ketika berhasil dikalahkan orang-orang yang tinggal di situ ya tunduk dan harus berbicara dengan bahasa Arab. Mesir sebagian mengatakan negeri Arab. Walaupun mereka para ulama mengatakan Mesir bukan Arab. Mesir itu Afrika. Tapi bahasanya bahasa Arab. Demikian juga Jazair, ya Libya, Maghrib, berbicara dengan bahasa Arab. Ya demikian. Jadi setiap tahun perang. Ya demikian. Dan itu dulu sejarah menyebutkan demikian. Amma abrod adapun setiap orang yang marah wahidah sekali dalam satu, satu sekali dalam kehidupan dia. Itu paling sedikit. Paling sedikit berperang sekali saja. Dan Nabi menyebutkan ya wala Ya, man lam yaghzu wa lam yuhaddits. Barang siapa yang tidak berperang dan tidak pernah yuhaddits nafsahu bil jihad bil ghazwi dan tidak pernah terpetik pada dirinya itu berperang, berjihad, mata maitan jahiliyah. ini meninggal seperti kematian jahiliyah. Ya demikian. Jadi untuk kita meniat, meniatkan diri kita untuk apa? Untuk berjihad. Tapi yang pernah berperang. Ya, yang penting Nabi mengatakan man lam yaghzu wa wa lam yuhaddis nafahu nafsahu bil ghazwi barang siapa yang tidak pernah berperang dan tidak tidak pernah terpetik pada dirinya itu untuk berperang maka dia meninggal di tata caranya yakni jahiliyah kematian jahiliyah bukan berarti dia e, mati dalam dan jahiliyah ini seperti keadaan kematian jahiliyah oleh karena itu untuk kita melihatkan diri minimal berniat Nah, Nabi mengatakan yang tidak pernah berperang dan tidak pernah berniat untuk jihad. Ya, berniat untuk perang. Jadi, kalau kita tidak berperang, ya berniat. Berniat saja itu suatu keutamaan. Maka Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih ya tentang keutamaan orang untuk mati dalam keadaan mati syahid. Ya, jadi seseorang yang dia itu e, berangan-angan tamanna ya bisyahadah ini berangan-angan untuk mati syahid maka dia mendapatkan man sa'ala syahada shadiqan balagallahu balagallahu manazila syuhada walau kana mata ala firasyih ini kita ingatkan juga dalam saya muslim barang siapa ya yang dia itu berkeinginan untuk mati syahid Allah sampaikan tapi Nabi mengatakan shadiqan niatnya jujur barang siapa berkeinginan untuk mati syahid dengan jujur. Allah sampaikan derajat orang mati syahid walaupun mati di atas tempat tidurnya. Disuai dalam Sahih Muslim. Ini. Jadi paling minimal kita berniat, paling minimal ya paling sedikitnya kalau kita tidak bisa berperang, berniat untuk perang. Demikian juga kalau kita berangan-angan untuk mati syahid dengan jujur Allah akan sampaikan kita kepada derajat orang mati syahid walaupun mati di atas tempat tidur. Ya ini keutamaan orang yang mempunyai keinginan itu. Ya disebutkan oleh Syekh Fauzan, Habibullah Ta'ala, ya demikian wajib untuk berperang setiap tahun. Ini kalau ya kerajaan atau negara muslim, kekhalifahan muslim, demikian. Untuk setiap orang sekali dalam hidupnya. Ya demikian. Beliau mengatakan, "Waladhi yuki mulhaj, Wa imamul muslimin." Yang menegakkan haji itu imamnya kaum muslimin. Waladhi yaqudul haji ialah yang memimpin para jemaah haji. Wa yu'linul Arafah mengumumkan kapan hari Arafah. Ya, tidak kemudian bingung kan enggak? Satu ditunjuk yang ada di sana. Di Mekah. Di Arafah tanggal 9-nya adalah mau hari Rabu umpamanya. Sudah semuanya ikut. Ya. Ya demikian. Wa yaqibu bihim demikian juga wukuf. Wukuf di Arafah. Arafah yaqibu bihim Arafah. Sawaun imamu au man yanubu alaih. Sama saja dia itu imam ataupun menggantikan imam. Boleh yakun amrun fawdi. Bukan perkara menjadi perkara yang kacau balau. Kalau tidak ada pemimpin kacau balau. Sekarang pun demikian, ada ditunjuk di sana. Semua harus ikut. Oleh karena itu kadang kita mendengar dari orang-orang Syiah itu dia punya jalan sendiri karena dia dia tidak meyakini ya kerajaan Saudi Arabia. Ya, bagi mereka kafir itu. Ya kan? Jadi mereka punya aturan sendiri. Maka disebutkan ulalam ya terjadinya musibah-musibah, terowongan ini dan itu dalam oh, menurut terawan mukmina atau yang lain yang setelahnya itu karena mereka mempunyai apa mempunyai jalur sendiri sehingga bertabrakan dengan jamaah yang sudah ada sehingga banyak meninggal. Demikian disebutnya. Jadi kesimpulannya untuk apa? Untuk disitu ada pemimpin yang mengatur. Ya kudu al hajid ada yang memimpin para jamaah haji. Sebagai dalam hadis Nabi saw Alaihi Wasallam, mu yaumu sumunas ya ini puasa bulan Ramadan itu adalah hari manusia itu berpuasa. Ya, demikian juga wal adha yauma yudhinas itulah Adha itu hari manusia itu Idul Adha, Adha juga ya demikian. Kemudian juga disebutkan oleh beliau <clears throat> Abdurrahman Ta'ala ya bisa ditulis wal jamaah min simati ahli sunnah. Jamaah itu termasuk ciri khas ahli sunnah. Wal iftirab min simati ahli bidah wa dolal. Perpecahan itu termasuk dari apa? Ya, ciri khas orang-orang bid'ah dan dari ahli kesesatan. Ya, demikian. Kemudian al-jihad al-muradu bihi qital kufar wal min minal muslimin wa qital khawarij. Jihad maksudnya apa jihad? Maksudnya jihad itu adalah memerangi orang kafir itu jihad. Atau apa? Memerangi pemberontak dari kaum muslimin. Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Hujurat wa in ta'ifatan minal mu'minina iqtatalu fasliu bainahuma fa in baqat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fas fasliu bainahuma bil adl innallaha yuhibbul muqsitin wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin ya wa in ta'ifatan minal mu'minin kalau ada dua kelompok dari orang yang beriman Allah masih menyebut beriman ya wa in ta'ifatan minal mu'minin iktatalu, keduanya saling berperang saling ber berperang karena perbedaan mungkin pendapat dan semisalnya. Waqatilul kita pergi maka perangilah yang di itu bukoh yang berontak ini, yang menyelisih. itu jadi memerangi orang kafir atau orang, yang berontak dari kaum muslimin masih dikatakan muslimin. Kami melakukan dosa besar. Wah kita khawarij dan memerangi orang-orang khawarij. Ya, sudah lihat bahasan orang-orang khawarij ini. Jadi demikian. Ya, jihad, demikian juga haji terus menerus syariat Islam ini bersama dengan pemimpin. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibn Abil Is taala, yusiru Syekh rahimahullah taala yang mengisyaratkan yakni Imam Tahawi rahimahullah taala ila rad ala rafidah. Menolak orang-orang rafidah. Sebagaimana sebelumnya tentang mengusap sepatu. Itu menyelisih orang-orang rafidah. Rafidah itu Syiah itu malah ketika berwudhu kakinya cuma diusap saja bukan dicuci. Adapun untuk sepatu tidak ada mengusap bagi mereka. Berarti bagaimana kalau berwudu kakinya cuma diusap saja tidak sah. Sehingga sholatnya pun nggak sah juga. Ya itulah mereka yang orang-orang roh itu kafir. Dalam hal amalan itu seperti itu juga. Ya di sini sebutkan membantah orang-orang roh itu. Aitsu mereka mengatakanlah jihad fi sabillillah hatta yakhruj al-ridho min ali Muhammad. Tidak ada jihad di jalan Allah sampai keluar al ridho dari keluarga Nabi Muhammad SAW. Yunadi munadin minas maka memanggil yang memanggil dari langit akan berteriak nanti yang di langit. Itabi'u ikuti dia. Ini pendapat orang Rafidhah. Yang meyakini nanti akan keluar ya Muhammad bin Hasan Al-Askari Ya, menurut mereka. Ini saja jelas menurut akidah kita namanya sudah beda. Nabi menyebutkan dalam hadis-hadis yang sahih namanya seperti nama beliau, demikian juga bapaknya Muhammad bin Abdullah juga orang Quraisy. Ini sudah menunjukkan batalnya mereka. Ya. Menurut mereka nanti akan ada yang memanggil dari langit. Ikutilah dia. Nah, ini butlan. Ya, batil akidah mereka. Karena mereka meyakini bahwa imamnya itu adalah maksum, yang maksum itu Nabi. Ya ini kebatilan mereka berikutnya. Sedangkan akidah kita bagaimana? Mengikuti pemimpin walaupun dia bukan maksum dan mesti tidak maksum. Mesti tidak maksum. Baik yang soleh atau ini tidak soleh. Kalau mereka mengatakan tadi orang Syiah nih, ya orang-orang roh gitu. Wa butlan hadal qaul adhar min aysadal di bidalil. Kebatilan mereka ini lebih jelas untuk kita menunjukkan dalilnya ini tidak perlu tidak perlu dibantah itu sudah sudah mesti batil mereka ini. Masa nanti akan keluar dari gua yang sempit itu Muhammad bin Hasan al Asqari Sekarang masih situ dalam keadaan diam di situ. Ya, nah, kuda yang sudah disiapkan sudah pada mati. Terus setiap setiap mati diganti lagi kuda berikutnya. Jadi untuk membantah mereka itu apa? Ya ini cukup dengan apa? Cukup dengan tidak perlu membawakan dalil karena sangat mudah untuk di untuk dibantah. Ya demikian. Wa masyaratu fil imam ayakuna maksuman. Mereka mensyaratkan imam itu harus maksum. Istirahatan bikin dalil, syarat tidak ada dalilnya. Bahkan dalam saya Muslim, ya bisa ditulis dalam saya Muslim itu bantahan untuk mereka secara dalil. Ya, mereka tidak meyakini saya Bukhari, saya Muslim tidak ada. Mereka punya buku sendiri. Bukunya pula ini atau yang semisalnya. Duh, banyak tersebar di Yaman kita pernah baca buku-buku mereka itu dari buku-buku dolal, buku-buku sesat mereka. Jadi tidak ada itu kutubusita sita bagi mereka itu, tidak ada. Kita kalau ngomong dengan mereka itu nggak nyambung. Karena para sahabat itu semua kafir kecuali lima orang saja sekitar itu. Bagi mereka orang Syiah, Rom itu. Kalau Syiah, Syiah Z dia masih. Sebagian mereka ini sebagaimana apa yang kita berdalil kutubusita sita sehingga sebagian ulama tidak mengkafirkan orang-orang Zaidiyah dan banyak di Yaman. Sebutkan dalam Sahih Muslim dari hadis Auf bin Malik Al-Asja'i radhiyallahu anhu pernah mengatakan, mengatakan, itu Rasulullah aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Ini dalil bahwa berperang demikian juga haji dengan pemimpin baik dia itu soleh atau tidak soleh. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Khiyadu a'immatikum, sebagus-bagus pemimpin kalian." alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Mereka adalah orang-orang yang kalian mencintai mereka dan mereka mencintai kalian. Wa tusalluna alaihim yusalluna alaikum. Kalian berikan selawat ya doa kebaikan untuk mereka atas mereka dan mereka juga mendoakan kebaikan atas kalian. Wa syiraru aimatikum sejelek-jelek pemimpin kalian alladzina tubghidunahum yang kalian benci mereka gitu gidunakum. Mereka juga benci kepada kalian. anu tal'anunahum. Kalian melaknat mereka. anu yal'anunakum. Mereka juga melaknat kalian. Ya, ini yang paling jelek. Sama-sama benci. Pemimpin dan rakyatnya saling, saling benci. Yang paling bagus adalah pemimpinnya mencintai rakyatnya, rakyatnya mencintai pemimpinnya. Nah, demikian. Qala maka berkata, qultu katakan, ini Abu bin Malik radhiallahu pun bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kultu ya Rasulullah wa ya Rasulullah. Abala nuna biduhum. Apakah kita memberontak pada mereka? Ini membatalkan kepemimpinan mereka. Indah dalik ketika itu, ketika kita menci mereka, pemimpin-pemimpin itu, mereka juga menci kita, saling melaknat juga. Ya tidak mendoakan kebaikan, Kala maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La, tidak. Ma aqamu fikum selama mereka menegakkan solat di antara kalian." Masih solat Selama masih solat. Walaupun pernah kita bahas tentang masalah memberontak pada pemimpin ini, walaupun mereka tidak solat umpamanya, kalau di situ mafsadahnya bahaya lebih besar, maka para ulama mengatakan jangan memberontak. Selesai sudah lewat. Ini selama mereka solat tidak boleh, tidak boleh memberontak. Ala, ketahuilah Man waliya alaihi walid. Barang siapa yang wali itu mengurusi dia. Jadi kalau ada di situ pemimpin, fara'ahu ya'ti syai'an, maka dia melihat pemimpinnya itu mendatang sesuatu min maksiatillah dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, fal Hendaknya dia membenci mayati min maksiatillah dari apa yang datang dari kemaksiatan kepada Allah. Jadi kalau ada pemimpin yang melakukan kemaksiatan, benci. Ya dibenci perbuatan maksiat itu. Kan demikian. Ya kemaksiatan itu dibenci. Jangan kemudian meridhoi tidak. Paling sedikitnya kita kita membenci. Membenci perbuatan maksiat tersebut. Kalau mampu dengan baik-baik mereka nasihat maka bagus. Wala si ya dan minta hati. Jangan mencabut tangan dari ketaatannya. Ini jangan memberontak. Ya demikian. Ini akidah Ahlus Sunnah Jamaah. Sebagian orang-orang Khawarij, ya nanti kalau ulama yang mengatakan seperti itu, demikian juga kita menyampaikan seperti ini. Taat kepada pemimpin, ah, ah itu budak-budaknya pemimpin, ingin cari muka dan sebagainya. Ya, ini tidak, ini akidah lulusan wal Jamaah. Ya, taat pada pemimpin ketika mereka dalam ketaatan, ya, dan ketika mereka kejelekan tidak menaatinya dan tidak memberontak, Ya gitu. Karena orang-orang Khawarij demikian menjuluki Ahlussunnah wal Jamaah sebagai ya budak-budaknya pemimpin, atau bahkan anjing-anjingnya pemimpin istilah-istilah yang mereka buat. Padahal ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Sebagaimana tadi disebutkan. <clears throat> Hadis ini oleh Imam Muslim dalam sahihnya. <clears throat> Kemudian juga disebutkan oleh Syekh Fauzan juga Wa man yunadzimu al wa Siapa yang mengatur peperangan dan memimpinnya? Huwal imam. Dia adalah imam. Fanahnu nattabi'ul imam. Kita mengikuti imam, pemimpin. Ya, demikian. Fa'in amara fa'in amarona bil Goswi, nafsu. Kalau mereka merintahkan kita untuk berperang, kita berperang. Wala nafsu bighairi idn bighairi idnil imam kita tidak berperang kecuali dengan izin imam. Ya demikian. Jangan kemudian berperang seenaknya harus ada yang memimpin. Badal Ya, jadi kalau berperang tanpa imam tanpa pemimpin maka ini tidak boleh. Ya demikian. Sebab Allah sebutkan dalam surat atau taubah ayat ke-38, ya ayyuhalladzina amanu malakum idza qila lakum firu fi sabilillahi saqaltum minal ard wa bil hayatid dunya minal akhirah. Sebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, Kenapa kalian apabila diperintahkan untuk berperang, kalian tidak berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Apa kalian lebih ridho dengan kehidupan dunia dari kehidupan akhirat? Ayat ini menunjukkan apa? Kalau diperintah untuk berperang, maka berperang. <clears throat> Kemudian disebutkan oleh para ulama tentang syarat jihad ini, Nabi SAW <clears throat> di situ ada empat marhalah, empat tingkatan ketika menghadapi orang-orang kafir. Jadi tidak langsung kemudian disuruh perang tidak. Di situ ada tingkatan-tingkatan. Bahkan disebutkan di awal itu Nabi dilarang untuk berperang. Yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala di Zadul Ma'ad ya tentang urutan-urutan menghadapi orang-orang kafir. Jadi 3 halaman 148. Bisa ditulis ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah taala <clears throat> Yang disebutkan di sini secara kesimpulan al jihad lahu marhalah. Jihad itu ada tingkatan-tingkatannya, ada ya urutan-urutannya. Menghadapi orang kafir itu ada urutan-urutannya. Jadi tartib siyaqi hadihi ma'al kufar. Ini urutan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi orang kafir. Ya, bisa ditulis urutan Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi orang kafir. Nabi membuat pasal Ibnu Qayyim ini di Zadul Ma'ad, faslun fi tartibi siyaqi hadihi mal kufar wal munafiqin. Ini tartibnya urutan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi orang kafir dan orang munafik. Sejak Nabi diutus sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sampai Nabi meninggal. Disebutkan yang pertama bisa ditulis yu'maru bil kafi was sabr. Diperintahkan yang pertama Nabi untuk apa? Untuk menahan dan sabar. Ya. Ya disebutkan di surat An-Nisa secara istimbat dan pengambilan hukum disebutkan di surat An-Nisa itu alam tar ila ladina qila lam kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakat. Falamma kutiba al-qitalu idza fariqum minhum ya Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Alam tara illadzina qila lahum kuffu aydiyakum." ini yakni bagaimana pendapat engkau kepada orang-orang yang dikatakan kufu aydiyakum, yakni tahanlah tangan-tangan kalian. Ini jangan berperang dulu. Jangan berperang dulu. Dari sini diambil bahwa asalnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh berperang. Kapan itu? Bisa ditulis yaitu sebelum Nabi hijrah. Jadi ketika Nabi di Mekah selama 13 tahun, maka Nabi dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berperang. Kenapa? Karena masih belum kuat. Jangan jangankan untuk menyerang, untuk mempertahankan diri saja sembunyi-sembunyi sebagian, menyembunyikan keislaman. Jadi di Mekah itu ya 13 tahun pertama Nabi SAW dalam keadaan dilarang untuk berperang. Dan tidak ada di situ orang munafik, tidak ada. Tidak ada orang kemudian ada keperluan untuk menyembunyikan ya, yang tidak ada. Waktu kafir sudah kuat. Ya jadi di zaman itu sebelum Nabi hijrah maka dilarang untuk berperang. Jangankan untuk berperang, pertahankan diri saja untuk sembunyi-sembunyi. Ya, di awal-awal dan global lagi. Ya, perintahkan untuk menahan diri dan bersabar. Kemudian yang kedua, semua udinalahu fil hijrah wa udinalahu fil qital. Nah, baru diizinkan untuk perang. Diizinkan saja, diizinkan saja. Yang kedua ini diizinkan saja. Dalilnya adalah dalam surat ya, Ya udina lil ladzina Ya udina lil ladzina ya yuqatiluna bi annahum dhulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. Ya surat Al-Hajj. Udina lil ladzina yuqatiluna bi annahum subi bi annahum dhulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. Kemudian ya demikian. Yang pertama adalah apa? Dilarang, kemudian yang kedua diizinkan. Diizinkan saja. Kemudian ketiga, Ibnu Ibnu Qayyim rahimahullah semua amarahu Rabbuhu subhanahu wa ta'ala ayuqatila man qatala. Ya, itu apa? Allah Subhanahu wa taala merintahkan Nabi kita Muhammad SAW untuk memerangi orang yang menyerang. Nah, itu. Jadi memerangi orang yang menyerang saja. Yang kedua tadi coba diizinkan. Yang ketiga ini apa? Kalau ada yang menyerang, maka balaslah. Perangilah, ya demikian. Disebutkan dalilnya qatilul ladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Jadi perangilah orang-orang yang memerangi kalian dan jangan berlebih-lebihan. Ya demikian. Kemudian yang keempat yaitu apa? Tsumma amarahu biqitalil musyrikin hatta yakuna dinu kullu lillah. Kemudian Allah merintahkan Nabi Muhammad SAW untuk memerang orang musyrik secara umum semuanya. Ini perintah untuk berperang. Sampai agama ini semuanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini ya, akhirnya kalau punya kekuatan dan sebagainya untuk menyerang. Siapa saja orang kafir. Dalilnya dalam Al-Quran banyak. Ya, seperti waqatilul musyrikin kafatan kama kafah. Ini perangilah orang musyrik semuanya sebagaimana dulu mereka menyerang kalian juga. Semuanya juga, ya. Diseranglah orang-orang musyrik semuanya. Wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Demikian juga dalam Al-Qur'an fa idzan sarafal ashr fa idzan sarafal ashurul hurum faqtul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Ya, surat Taubah ayat 5. Apabila selesai bulan-bulan haram yang tidak boleh berperang, maka perangilah orang-orang musyrik. Dimanapun kalian dapatkan. Ya itu. Ya. Jadi jihad tadi yang disebutkan itu semua adalah mengikuti tadi bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan urutan-urutan keadaan Nabi petunjuk Nabi SAW menghadapi orang-orang musyrik, orang-orang kafir tadi sudah disebutkan. Kemudian kita teruskan ya masih dalam pembahasan ini dari apa yang menjadi keyakinan orang-orang roh Wa al-Imam Ibn Abil Isra taala wa qad taqaddama nadhahir hadzal hadis dan telah lewat yang seperti hadis-hadis yang tadi disebutkan. Pilih imamah dalam hal kepemimpinan, imam. Walam yakul dan tidak mengatakan inal imam yajibu ayyakuna maksuman dan tidak mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengatakan bahwa imamnya itu wajib maksum. Karena yang maksum itu hanya para nabi. Manusia tidak ada yang maksum. Manusia mesti terjatuh kepada kesalahan. Ya benar Adam inakum tuti'una bil laili wan nahar. Dalam diskusi Allah menyebutkan Baik Bani Adam, semuanya kalian itu salah di siang hari ataupun di malam hari. Wa naghfiru dzunuba jami'ah dan aku mengampuni dosa semuanya. Ya, mesti yang namanya manusia itu maksum. Soalnya para nabi dan para rasul. Ya demikian. Wa rafidah aksarun nas safhatan bi hadhil masalah. Rafidah orang yang paling celaka dalam masalah ini. Dari manusia yang ada. Li'annahum jahlul imam al-ma'sum wal imam al-ma'dum. Mereka menjadikan imam yang maksum menurut mereka yang tidak pernah salah itu imam yang makdum nggak ada. Imam mereka itu Muhammad bin Hasan al Askari itu tidak ada. Aladilam yang fakhum fi dini fi dinin wala dunia yang tidak bermanfaat bagi mereka dalam hal agama ataupun dunia mereka. Fa'inom yada'una anul imam al-muntadhar mereka meyakini <coughs> Muhammad bin Hasan al-Askari ini sebagai imam yang ditunggu. Ini ini yang mengatakan al-Imam Ibnu Abil ini. Alladzi dakhala sirdab yang masuk dalam sirdab. Sebutkan Muhammad Hasani menurut mereka Abdul Qasim, punyanya seperti Nabi. Muhammad bin Hasan Al-Askari bin Ali Al-Hadi bin Muhammad Al-Jawad. Ya demikian menurut mereka. semua Syiah nahu muntadhar wal Mahdi. Syiah meyakini ini yang ditunggu dan ini nih sebagai Imam Mahdi. Hum yantadiruna khurujah. Mereka menunggu keluarnya di akhir zaman, di akhir zaman. Ya demikian disebutkan oleh Ibnu Khalqan. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah di Bidayah wa Nihayah, di Bidayah wa kita beli disebutkan di situ oleh Ibnu Katsir Wa amma yataqidunahu bi sardab samira. Ya, adapun yang mereka yakini orang Syiah di sirdab samira ini pada sun firus ini angan-angan saja. Wa dayan fi nufus khayalan-khayalan di dalam hati. La haqiqah lahu wala ain wala asar. Tidak ada hakikatnya, tidak ada orangnya, tidak ada bekasnya. Ya itu. Serdab itu di bawah ya bangunan di bawah bumi itu serdab, cuma di komus demikian. Ya, jadi mereka menunggu Muhammad bin Hasan al Asari ini yang masuk ke serdab bin Zami menurut keyakinan mereka sanah sitin wa mi'atin 260 atau Kariban min dalika atau yang lebih atau sekitar itu. Bisa maro di tempat namanya Samaro. Ada yang mengatakan Samaro <coughs> itu suatu kota antara Baghdad dan Tikrit. Nah, Baghdad ma'ruf, ini sekitar Irak. Disitulah mereka menunggu keluarnya Imam Mahdi mereka, Muhammad bin Hasan al-Askari. Di gua kecil <coughs> itu. Jadi Samiro ini <coughs> ada yang baca dengan Surroman Ro'a. Nah, Samiro, Surroman Ro'a. Dikembirakan orang yang melihatnya. Yang dikembirakan orang yang melihat dari lafat itu. Sehingga diberi, diberi nama Samiro. Ya, mereka menunggu di Sirdab. Muhammad bin Hasan ini menurut mereka masuk di gua ini. Di Sirdab. Di tempat Samaro ini. Tahun 260 Hijriah. Berarti 1200 tahun yang lalu. Tunggu terus sampai sekarang. Waqad yuqimuna hunaka kadabah Mereka sudah menyiapkan di di depan gua itu dabah. Ya, apa berarti ya? Ya kalau untuk berperang yang menaiki kuda kuda sudah disiapkan kuda imam baglah kok imam farasan mungkin bigol keturunan dari keledai dengan apa dengan dengan apa dengan uh, kuda atau kuda atau kuda disiapkan di situ biar kabah untuk dinaiki ya namanya kuda umurnya tidak ada, tidak ada sampai 100 tahun ini mati ganti lagi ganti terus ya kalau aja untuk menaikinya kalau keluar ya demikian wajibnya yuqimuna hunaka fi awqat mereka tinggal di sana orang-orang Syiah ini <clears throat> Rafidhah fi di waktu-waktu ayyanu fiha mereka menentukan di dalamnya itu man yunadi alaih bil khuruj ada orang yang menunggu di situ mengatakan ya maulana ukhruj baik kasih kami keluarlah itu ada yang manggil terus ya maulana ukhruj wisiruna silah mereka sudah menyiapkan jadi bukan hanya kuda kuda ada pedangnya siap nah, kalau keluar nanti tinggal keluar Ya itu keyakinan mereka. Kalau sekarang keluar ya musuhnya teng-teng kan itu. Ini keyakinan mereka. Wala ahaduna, tidak ada orang se, se, ada tidak ada seorang pun di dalam gua itu. Yuqatiluhum yang akan menghadapi mereka. Tidak ada orang sedikit di sana yang nanti akan diperang. Ila dzalika minal umur. Ya, atau semisalnya tadi kalimatnya dan yang selain itu dari perkara-perkara alati hak alaihim min haqala. Yang orang punya akal itu akan menertawakan mereka. Itu pun orang-orang Syiah. Mereka membantah juga ini. Kalian meyakini adanya adanya apa dajjal. Dajjal orang kafir saja, itu pun kalian meyakini dia tinggal di suatu tempat dan dia hidup dan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Demikian juga ini. Kami meyakini itu juga. Mereka mengkiasan seperti itu. Adapun kita jelas itu datang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, adanya dajjal itu hidup sekarang ini jelas dalam saya muslim. Lain dengan kalian, cuma apa tipu daya saja. Ya demikian. <clears throat> Adapun kita, ya Ahlussunnah wal Jamaah <clears throat> meyakini para ulama tentang adanya Imam Mahdi. Ya, tentang adanya Imam Mahdi. Itu banyak hadis-hadis <clears throat> yang menyebutkan tentang masalah ini. Bahkan Imam Abu Dawud di dalam ya di dalam sunannya beliau menyebutkan di Sunan Abu Dawud beliau buat bab Kitabul Mahdi, bahkan kitab Kitabul Mahdi. Kitab tentang adanya Imam Mahdi. Hadis-hadis sahih Syarban mensahihkannya. Ya demikian juga para ulama bahkan kita membaca Tuhfatul Ahwadi, Syarah Jami' At-Tirmidzi, Al-Imam Ibnu eh, Al-Imam Mubarakpuri beliau menyebutkan ucapan Imam Asy-Syaukani bahwa hadisnya sampai mutawatir. Di antaranya hadis yang dibawa oleh Imam Abu Dawud rahimahullah taala, qala dasan Amr bin Utsman, qala dasan Marwan bin Muawiyah an Ismail, yani bin Abi Khalid an Nabihi an Jabir bin Samurah dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, "Sami'tu Rasulullah" Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul beliau mengatakan, "La yazalu hadzal Terus menerus agama ini qaiman, tegak. Hatta yakuna alaikum sampai ada di antara kalian isna asyara khalifah, 12 khalifah. Kulluhum semuanya tajtami alaihi ummah, berkumpul padanya umat. Kemudian disebutkan, aku mendengar suatu ucapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak memahaminya. Kul tuli abiyah katakan pada bapakku, "Ma ya kul apa yang Nabi katakan lah, Nabi mengatakan kulhum bin Quraisy, semuanya dari Quraisy. Ya, demikian. <clears throat> Jadi semuanya dari Quraisy. Kemudian disebutkan oleh beliau Rasulullah, taala ya hadis sahih juga saya Albani juga mensahihkan dari Abdullah ya ya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ani Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Iya. Juga di sini kalau boleh mengatakan laulam yaqqa minad dunya ila yaum, kalau tidak tersisa dari dunia itu kecuali satu satu hari saja. Ini kalau tidak tersisa dari dunia kecuali satu hari saja kemudian hari kiamat. ini kalau itu adalah sesuatu yang benar-benar Allah takdirkan, tidak ada yang akan menghalangi. Ya. La tawallahu dzalikal yaum. Allah akan panjangkan hari tersebut. Hatta yab'atsa fihi rajulan minni Ya, sampai Allah Subhanahu wa taala bangkitkan di dalamnya itu seorang laki-laki dariku au min ahli baiti atau dari keluargaku alul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuwati ismuhu ismu ismi yang namanya cocok dengan namaku. Nah, ini dalil ya, ini dalam Sunan Abu Dawud nomor 4282. Bahwa Imam Mahdi itu namanya seperti namanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ismu abi dan nama bapaknya Ismu Abi, nama bapakku. Ya, ini Muhammad bin Abdullah juga namanya. Berarti salah ucapan oh, orang-orang Rabidah yang namanya Muhammad ya bin Hasan Al-Askari. Ya, salah. Zada fi hadis tambahkan di situ dalam hadisnya Fitr ini seorang rawi Ya melawan ardu kiston wa adlan penuh dia memenuhi bumi itu dengan apa keadilan ya <clears throat> keadilan kejujuran kama maliat dulman wajuran sebagaimana sebelumnya penuh dengan kedoliman dan kejahatan. Nah, itu. Ini <clears throat> jelas tentang keluarnya apa Imam Mahdi. Demikian juga hadis-hadis yang semisalnya. Kemudian juga disebutkan Al-Mahdi min itrati. Mahdi itu termasuk dari keturunanku. Dari asalku, ini dari keturunanku min waladi Fatimah. Dari keturunannya Fatimah, Anda. Disebutkan bahwa sekarang kebanyakan ulama itu dari keturunan Husain. Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. <clears throat> Kemudian disebutkan juga hadis yang sahih juga tentang ciri-ciri Mahdi Al-Mahdi mini ajlal jabhah. Mahdi itu dariku. Nabi mengatakan demikian sallallahu alaihi wasallam. Ajlal jabhah disebutkan oleh Ibn Hazm di Nihaya yaitu yang luas eh, dahinya. Ya, dahinya ini luas. Halwa wasiah, ini luas. Kemudian af akna angf disebut akna alqana fil aftuluhu mancung istilahnya kita ya ini panjang mul ard qistan wa adlan seperti tadi disebutkan ya demikian saya menyebutkan sama sinin selama tujuh tahun ya demikian kemudian juga disebutkan di dalam ya Tuhfatul Hamadi di halaman 1801 oleh Imam Abdurrahman Al-Barakuri Sara ini Sunan at belum menyebutkan ketika Imam at menyebut hadis ini bab majah bil al-mudillin. Kemudian setelahnya bab yang 52 bab majah bil mahdi, bab tentang Imam Mahdi. yang disebutkan di sini oleh beliau Allah taala ya hadis yang dibawakan oleh Imam at bahwa Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam la tadabud dunya hatta yamlikal arab rajulun min ahli baiti. Tidak akan hancur dunia, tidak akan hilang dunia, tidak akan terjadi hari kiamat. Ini termasuk tanda-tanda hari kiamat keluar Imam Mahdi ini. Ya, dan nanti Nabi Isa alaihissalam sholat di belakang Imam Mahdi. Ini akidah kita. Hatta yang menikah Arab sampai dia menguasai Arab. Disebutkan kenapa disebutkan Arab bukan Indonesia atau yang lain ajam? Karena mereka mengikuti Arab. Ya demikian, mau nggak mau mereka harus mengikuti. Ya, kami menolak ini. Ya, kalau memang takdir Allah ya akan terjadi. Ya. Seorang dari ahli baitku, namanya seperti namaku. Ya, demikian. Sungkan oleh Imam Al-Mubarakfuri rahimahullah taala. <clears throat> Qala qadi Asyokani, Imam Asyokani, kau di hakim video. mujtahid mutlak. Ini kebanggaan orang-orang Yaman. Imam Asyokani, Tifatul Rabbani alladhi amkana al-wuquf alaihi min al-hadis al-waridah yang bisa untuk mendapatkan hadis-hadis yang tersebutkan fil Mahdi tentang Imam Mahdi ini al-muntadhar yang ditunggu ber berbeda dengan muntatornya mereka itu orang Syiah Muhammad bin Hasan al-Askari yang ditunggu di mana di Serdab tadi di Samra khamsun hadisan wa samaniyah wa isrun atharan 50 hadis samaniyah wa isrun 28 asar ya Kemudian disebutkan oleh beliau hadis-hadisnya itu semakola beliau mengatakan wajami jami' masukna balakah had atawatur Semua yang kami sebutkan ini sampai derajat mutawatir. Hadisnya itu mutawatir. Ya, ini derajat paling tinggi itu. Ya, lebih dari 40 orang kan itu. Kama la yakfa ala man lahu fadl itila. Sebagaimana tidak tersembunyi bagi orang yang mempunyai keutamaan untuk meneliti hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Punya wawasan yang luas. Ya demikian. Panjang belit lebar belum menyebutkan tentang ini. I'lam anal masyhur bainal kafah min ahli Islam. Ketahuilah sungguhnya terkenal dari kebanyakan semua dari ahli Islam. Ala al usul aksor atas zaman demi zaman. Anaula burda fi akhir zaman. Tidak bisa tidak di akhir zaman min duhuri rajul akan munculnya seorang laki-laki min ahli bait dari ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'ayyidu din yang akan menguatkan agama wa adalah adal menampakkan keadilan wa al-muslimun mengikuti dia kaum muslimin Yastawla ala mamalik al-islamiyah menguasai kerajaan-kerajaan Islam yusamma bil mahdi yang diberi nama dengan al-mahdi mahdi sendiri orang bernama tujuh kan demikian wa yakunu khurujud dajjal dan keluarnya dajjal itu ya au ma ba'dahu atau yang salahnya min asyrati saah as-sabitah dari tanda-tanda ya dekatnya hari kiamat yang tetap di sahih dalam sahih ya demikian ya demikian kemudian panjang lebar itu oleh beliau insyaallah demikian cukup bagi kita ya kita akan baca Surah